Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathirun thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lanjutkan di halaman 86 terkait pembahasan al-fa'ilul mud alfa al-fa'ilud dhamiru al-barizu. Fa'il yang berupa damir baris nampak. Ada empat. Yang pertama ta'ul fa'ili ya ta'ti lidilalati alal mutakallimi alwahidi wahidi au awil mutakallimati alwahidati nahu ana dorobtu tak fa'il ini datang ya dengan uh, penunjukan pada orang yang berbicara laki-laki atau perempuan. Contohnya anak. Dorobtu saya uh, telah memukul. Maka tak failnya mana? Filenya adalah do, taknya itu tak di belakang da, dari dorobtu. Ya dorob tu kalau ditanya filenya filenya adalah ta'ul fa'ili. Ya tak fa'il juga yang kedua tak ti ta'ti lidalalati alal mukhatabi ya datang untuk orang yang diajak bicara. Contohnya anta dorobta. Ya, maka dorobta tak belakangnya itu adalah tak fa'il. Yang ketiga wata'ti liddalalati alal mukhatabati. Itu datang ya untuk penunjukan orang atau perempuan yang diajak bicara. Contohnya anti dorobti yang keempat, ta'tilid dalalati alal mukhatabaini awil mukhatabataini. Ya datang tak fa'il sebagai fa'il ya untuk menunjukkan dua orang laki-laki atau perempuan yang diajak bicara. Contohnya antuma dorob tuma. Maka dorob tuma fa'ilnya adalah tu. Tu-nya itu ta'ul fa'ili sebagai fa'il ya. Yang kelima wa ta'ti lidalalati ala jam'il mukhatabaini datang nah, dalam bentuk jamak ya orang jamak laki-laki orang yang uh, diajak bicara atau mereka antum dorobtum maka taknya itu tak fa'il terakhir wa ta'ti dalalati ala jam'il mukhatabati Nahu antunna darabtunna. Datang ya untuk penunjukan jamak perempuan yang diajak bicara. Contohnya antunna darabtunna. Ya, tu'nya itu adalah tak fa'il. Al-fa'ilud dhamirul barizu yang kedua adalah wanal fa'ilin. Na fa'il ta'tilil mutakallimil muta'addid muta'addadi awil wahidi al-ma'zami nafsahu nahu nahnu darabna nah fa'il itu untuk eh, orang yang berbicara yang banyak yang artinya kami atau juga artinya bermakna satu untuk pengagungan semisal biasanya Allah dalam firman-Nya menggunakan nahnu namun maksudnya adalah ya, tidak bermaksud bahwa Allah itu jadi banyak, namun untuk pengagungan bahwa dirinya itu satu yang maha esa. Contohnya di sini nahnu dorobena. Kami ya telah memukul, maka naknya itu adalah nak fa'il. Al-fa'ilul dhamirul baris yang ketiga wa aliful isnain. Ya ta'ti lidalalati alal ghaibaini au ala ghaibataini ya, untuk datang untuk penunjukan orang ketiga laki-laki atau orang ketiga perempuan eh, dua orang contohnya az-zaidani doroba atau al-hindani dorobata maka kalau ditanya failnya adalah aliful isnin yang ketiga wa wawul jama'ati ta'ti lidalalati alal ghaibina datang untuk menunjukkan ya orang ketiga jama laki-laki contohnya azaiduna dorobu banyak zaid telah memukul maka ditanya failnya failnya adalah wawu jama'ah dan terakhir wa nunul inasi nun inas ta'ti lidalalati ala ghaibati Datang untuk penunjukan orang ketiga, jama untuk perempuan. Contohnya al-hinda tu dorobena. Banyak hindun ya, telah memukul. Maka failnya adalah dorobena. Failnya nun nunul inas. Nak di belakangnya. Fakulun ma dzukira min ad-dhamairi yu'rabu fi mahalli raf'in fa'ilun. Maka setiap dari apa-apa yang telah disebutkan dari domir-domir itu diirob dengan cara fi mahali rofin fa'ilun dalam posisi marfu sebagai fa'il. Jadi dorobu fa'ilnya apa? Wawu jamaah irobnya fi mahali rofin dalam posisi marfu fa'ilun sebagai fa'il. Liannaha mabniyatun karena pada dasarnya domir-domir itu mabni wahiyatu bina ala ma sumi'at alaihi dan dia mabni dengan tanda dari apa harokat yang terdengar. Semisal dorob tu, ya maka dia domir tu yang mabni atas tanda doma. Ya, seperti apa yang kita dengar atau dibaca. Yaitu ala dhammin kanat madmumatan ya mabni atas domah ketika fa'ilnya domah wa alal fathi in kanat maftuhatan mabni atas fathah ketika di fathah wa alal kasri in kanat maksuratan ya mabni atas kasroh ketika dikasrohkan wa wa ala sukun in kanat sakinatan dan mabni atas sukun ketika disunggunkan wa kadza ya di sini ada catatan kaki wa kada yuqalu fi baqiyatil is baqiyatil asma'i al mamniyati idza waqa'at mauqul fi wa mauqul fa'ili ya maksudnya begitupun ya sisanya isim-isim sisanya itu cara mengikrobnya ya dengan uh, Ya, jadi e, begitu juga isim-isim mabni yang sisanya, maksudnya jika ada isim mabni yang dia posisinya sebagai fa'il, maka diirob dengan fi mahali raf'in fa'ilun. Ya, karena isim mabni ya, punya irob sendiri. Jadi kalau di sini kan contohnya domir. Isim mabni kan tidak hanya domir, jadi bisa jadi kalau ada isim isim mabni yang dia menempati posisi fa'il maka di i'rab fi mahali rofin fa'ilun. Selanjutnya fatakulu fi i'rabi nahwi maka engkau katakan dalam i'rab contohnya darabtu aku telah memukul. Maka darabtu fi'lun madin mabniyun ala sukuni ya mabni atas sukun Wata'u dan ta domirun muttasilun mabniun ala tommi fi mahalli fa'ilun. Ta adalah domir yang bersambung mabni atas tanda domah pada posisi marfu sebagai fa'il. Selanjutnya jenis domir fa'il domir yang kedua yaitu al ilum domirul mustatiru. Fa'il yang berupa domir namun tersirat ya fa in lam yakunil fa'ilul mas fa'ilul fa'ilus man zahiran wala wala dhamiran barizan huwa dhamirun mustatirun laysa lahu wujudun zahirun fil kalami wa innaha yuqaddaru ala hasabil ma'na nahwu ya ketika fa'ilnya itu tidak berupa isim zahir dan tidak juga berupa isim domir baris yang nampak fahuwa domirun mustatir maka dia failnya adalah fail dari domir mustatir yang tersirat laisa lahu wujudun zahirun fil kalami fa'il jenis ini tidak muncul secara wujudnya secara zahir dalam satu kata. Wa innama yuqaddaru ala hasabil makna dan ya fa'il domir mustatir ini ditakdirkan atas makna yang sesuai. Contohnya Zaidun zahaba. Zaid telah pergi. Wahindun zahabat. Hindun telah pergi. Ai maksudnya Zaidun zahaba huwa. Ya, maksudnya Zaidun ya, zahaba huwa. Telah pergi dia. Wahindun zahabat hiya. Hindun telah pergi dia ya. maka huwanya itu adalah domir mustatir yang tersirat dan huwa itu kembali kepada Zaid dan hiya itu kembali kepada Hindun namun tidak tertulis ya karena dia mustatir fal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiru huwa ya'udu ala zaidi fil fi'lil awwali maka fa'ilnya adalah domir mustatir takdirnya huwa yang kembali kepada zaid pada fi'il yang pertama. Waktu wa takdiruhu hiya dan takdirnya adalah hiya yaudu ala hindin fil fi'il sani. yang uh, hiya yang kembali kepada hindun pada fi'il yang kedua. Wala yakhruju takdirul domiril mustatiri an hadaini fi kulli fi'lin madin. Dan takdir dari domir mustatir itu tidak keluar dari dua macam ini. Maksudnya huwa dan hiya fi kulli fi'lin madin. Pada fi'il fi'il mudhari. Jadi untuk fi'il mudhari maka takdir dari domir mustatirnya itu cuma dua yaitu hiya dan huwa. Sini ada faidah fawaidun wa tanbihat. Yang pertama, idza taqaddama failu ala fi'lihi kharaja an kaunihi fa'ilan ila kaunihi mubtada'an. Ketika fa'ilnya ya ya ketika fa fa'ilnya mendahului fi'ilnya maka keluar dari sebutan fa'il. Jadi ketika fa'ilnya itu mendahului fi'ilnya maka tidak lagi disebut fa'il namun berubah namanya menjadi mubtada. Contohnya Zaidun zahaba. Maka Zaidun itu bukan lagi fa'il namun mubtada. Adapun zahaba itu fi'ilnya atau zahaba ini mubtada. Adapun kita jika melihat zahaba itu sebagai fi'il, susunan fi'il dan fa'il. Kalau ditanya fa'ilnya dari zahaba, maka jawabannya adalah fa'il dari zahaba domirun mustatir takdiruhu huwa dan huwanya kembali ke zaidun. Jadi fa'ilnya itu domir mustatir takdirnya huwa. Jika kita tanya apa fa'il dari zahaba, maka jawabnya seperti tadi. Yang kedua, wawul jama'ati takhtassu bil uqala'i minadz zukuri wa minal akhta'i asya asyai'ati qawluhum an-nisa'u ghasalu as-siyaba was-sawabu an yuqal an-nisa'u ghasalna as-siyaba Catatan untuk wow jamaah itu hanya dikhususkan untuk ya jama laki-laki yang berakal. Maka salah jika sebagian orang mengatakan An-nisa'u ghasalu siyabu. Para wanita itu ya para wanita para banyak wanita mencuci pakaian. Itu salah. Ya, was, dan yang benar adalah an-nisa'u ghasalna siyabu. Siyaba. Para perempuan itu mencuci baju. Jadi tidak boleh menggunakan ghasalu karena an-nisa itu e, perempuan. Sedangkan wau jamaah digunakan untuk jamaah laki-laki yang berakal. Selanjutnya yang ketiga ad-dhamirul mustatiru fil fi'lil madi takdiru huwa. Dhamir mustatir pada fi'il madi itu takdirnya huwa atau hiya daiman selamanya. Wa yustata wa yustatiru jawazan dan dia tersirat secara boleh. Yang keempat, ad-dhamirul mustatiru fi fi'lil amri takdiruhu anta. Domir mustatir pada fi'il amr itu takdirnya adalah anta selamanya, daiman. Ya wa yastatiru wujuban dan dia tersirat secara wajib. Baik kita cukupkan di sini dilanjutkan di audio selanjutnya. Subhanakallahumma